Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah setorkan terlebih dahulu yang kemarin sudah dijanjikan tafadhol ذات يوم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشواب الشعبي لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع فخذه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فاجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل Besoknya lagi antum siap? Antum siap? Selusa siap insyaallah? Ya. Insyaallah ya. Nam sempurna ya. Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Insyaallah besok lusa antum persiapan jadi ada waktu masih sekitar 24 jam lebih. Na'am barakallahu fikum. Siapkan untuk setorkan na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal fauzan hafizahullah taala Perhatikan situ yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab juga memperhatikan. Hadza huwal maqsudu bil imani bil yaumil akhir. Masih seputar mengenai beriman terhadap hari akhirat. Kata beliau, inilah yang diinginkan dengan beriman terhadap hari akhirat. Faman qala, maka barang siapa yang mengatakan innahu laisa hunaka ba'sun wa innamahiyal hayatud dunya faqat, fa hadza kafirun kata beliau. Maka barang siapa yang mengatakan sesungguhnya di sana nanti tidak hara, tidak ada kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Yang ada hanya kehidupan dunia saja. Maka ucapan seperti ini, orang yang mengucapkan seperti ini maka hukumnya kafir, orangnya kafir. Karena menganggap kehidupan cuma dunia saja. Setelah hidup di dunia meninggal ya udah selesai, enggak ada hari kebangkitan. Ini ucapan yang apa? Ucapan yang bisa menghantarkan si pengucap terhadap kekufuran. Li'annahu mukadzibun lillahi wa lirrasulihi wa liijma'il muslimin. Dikarenakan orang tersebut telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya serta nah mendustakan terhadap ijma' kaum muslimin karena semua kaum muslimin sepakat bahwasannya setelah dunia apa? akhirat. Nah, tidak ada yang meyakini kehidupan hanya dunia saja itu enggak ada. Setelah dunia ya akhirat. Oleh karena itu yang mengingkari hari kebangkitan dan menyatakan kehidupan itu hanya di dunia saja, orang tersebut kafir. Wal iyad Walima huwa ma'lumun min din bid-darurah dan juga sebabnya karena perkara tersebut adanya hari akhirat sudah perkara yang diketahui secara darurat dalam agama ini. Secara langsung orang tahu gitu ya, bahwasannya nanti ada yang namanya alam akhirat itu orang sudah tahu. Nah, secara apa? secara darurat. Oleh karena itu orang yang mengingkari perkara darurat ini nan terjatuh dalam kekufuran. Fala syakka fi kufri man ankara al-ba'tsa wan nusur. Tidak diragukan lagi nah, mengenai kekufuran orang yang mengingkari hari kebangkitan dan hari dikumpulkan manusia. Walihada qala ta'ala oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabbaunna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Artinya, oleh karena ini Allah taala berfirman, orang-orang kafir mereka beranggapan nam dengan anggapan yang dusta bahwasanya mereka semuanya tidak akan dibangkitkan. Jadi mereka sudah beranggapan bahwasanya mereka hidup mati ya udah, enggak dibangkitkan. Tapi dibantah. kul bala wa rabbi katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahkan demi Rabbku la tub'atsunna tsumma latunan tsumma nabi bima 'amiltum sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan terhadap apa yang dulu kalian kerjakan wadzalika 'ala al yasir yang seperti itu bagi Allah taala mudah kalau cuma mengulangi kembali itu mudah nah daripada membuat sejak awal nah bagi Allah taala semuanya mudah membuat sejak awal mudah mengulangi apalagi nah kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kalian semuanya akan kami ulangi kembali. Naam, Sebagaimana awal permulaan kita dilahirkan dalam keadaan apa? Tidak berkhitan. Nanti pun apa? Kita posisi dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tidak berkhitan. Naam, barakallahu fikum dan Allah taala yang akan mengerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah taala. fa allahu amara rasulahu an yuqsima bi rabbihii maka Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya agar bersumpah demi Rabbnya. Annahu sayaba'asu ibadah. Bahwasannya Allah Ta'ala akan membangkitkan hamba-hambanya. Wa qaluhu za'ama az-za'mu huwal kadib Za'ma di sini, az-za'm di sini maknanya adalah kadib Jadi mereka berdusta. Mereka berucap dengan ucapan dusta. Yakni kadzabu fi qaulihim hadza. Maksudnya mereka berdusta terhadap ucapan mereka ini. Dusta mereka. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata mereka, mereka berkata orang-orang kafir, tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kehidupan di dunia saja. Dan kita semuanya tidak akan dibangkitkan, gayanya mereka bayangkan. Mereka sudah meyakini tidak akan apa? dibangkitkan. Nah, padahal apa? Semuanya akan dibangkitkan. Sudah kami jelaskan kemarin tidak pandang apa? Tidak pandang apa? Tidak pandang bulu, semuanya dibangkitkan, semuanya mulai dari rakyat sipil sampai pemimpin pusat sana, semuanya dibangkitkan. Laki-laki, wanita, perempuan, muda, janda, gadis, semua dibangkitkan. Paham ya? nah barakallahu fikum Allahul musta'an. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang ingin berkuasa selama-lamanya di muka bumi. Mencari apa? jabatan, rebutan kursi, Eh, rebutan kursi. Paham maksudnya rebutan kursi? Rebutan kursi maksudnya apa? Rebutan kepemimpinan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ribut sana, ribut sini, suap sana, suap sini, bohong sana, bohong sini, dusta demi mendapatkan kursi, jabatan. Allah musta'an. Padahal kepemimpinan tidak sembarangan ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu enam dijadikan pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi pemimpin itu menjadi pemimpin itu bukan perkara yang mudah, dimintai pertanggungjawabannya. Nah, tidak sembarangan. Kita lihat di sini. Wa qalat na'am wa qala dan Allah Taala berfirman wa qalu ma hiya illa hayatuna dunyana namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Allahumma musta'an. Mereka juga mengatakan tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidaklah yang bisa membinasakan kita ini kecuali ad masa. Jadi kata mereka yang membinasakan yang mematikan mereka adalah masa, yaitu adanya siang dan malam. Setelah hidup nanti meninggal setelah meninggal enggak ada lagi kehidupan. Sudah kata mereka seperti itu. Allah musta'an. Wa qala aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idzaman annakum mukhrajun Apakah Nam telah menyangka kalian bahwasanya kalian kemudian ketika mati dan kalian menjadi tanah eh, kemudian tulang belulang bahwasanya kalian tidak akan apa dikeluarkan kembali pasti akan dikeluarkan kembali yang tidak hancur tulang apa tulang ekor kullu bani adam yakulhu turab illa azbat zanab minhu khuliq wa fihi yurakab semua bani adam hukum asalnya dimakan oleh apa tanah kecuali tulang ekor dari tulang ekor tersebut na'am minhu khuliq wa fihi yurakab darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun oleh karena itu ikhwani fid din a'azzani wa sangat disayangkan orang-orang yang Na'am barakallahu fikum mungkin mereka beragama agama Hindu atau yang semisalnya kalau meninggal dunia Nah mereka apa? Dibakar. Setelah dibakar abunya itu ditaburkan ke lautan, dibuang biar nggak ada jejaknya katanya. Tapi ya Allah Taala mampu nggak? Mampu membangkitkannya. Karena tulang ekor itu bukan berarti tulang ekor ketika hancur bukan tulang ekor. Tetap tulang ekor itu ada. Paham ya? Nah, hancur atau utuh tetap ada tulang ekor itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi mereka sebenarnya tidak berpikir Allahu musta'an. Hayhata hayhata lima tu'adun. Naam. Hayhata maknanya adalah ba'uda. Maksudnya itu na barakallahu fikum sangat jauh sekali. Eh, terhadap apa yang telah janjikan kepada mereka. Maksudnya itu anggapan mereka semua itu jauh dari kebenaran. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin kata mereka tidaklah kita ini hidup kecuali hanya kehidupan dunia saja. Kita hidup dan ya, kita mati dan hidup. Naam dan tidaklah kita nanti dibangkitkan kembali. Dah itu. Jadi menurut mereka itu sudah hidup itu cuma dunia saja. Setelah dunia enggak ada lagi alam yang lain. Padahal masih ada alam apa? Alam akhirat dan na barakallahu fikum alam tersebut yang kita katakan kekal selama-lamanya. Kita lihat barakallahu fikum hadza maqalatul kuffar qadiman wa haditha. Inilah ucapan orang-orang kafir sejak dahulu dan hingga saat ini. Eh, ucapan orang-orang kafir sejak dahulu hingga saat ini. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Allahul musta'an. Yungkiruna al-ba'tsa wa laysa lahum hujjatun illa annahum yaqulun mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumen atau bukti atau dalil illa annahum yaqulun kecuali hanya saja mereka mengatakan kaifa idamat kaifa idamatan nasu wa saru turaba annahum yub'atsun kaya mereka. Jadi mereka hanya mengatakan bagaimana mungkin manusia sudah meninggal menjadi tanah kemudian dibangkitkan? Kok bisa? Jadi mereka merasa keheran-heranan itu loh. Padahal perkara yang mungkin atau tidak? Yang mungkin Allah Ta'ala yang akan bangkitkan. Bukan kita. Kita dibangkitkan. Na'am barakallahu fikum. Tapi Allah Ta'ala akan bangkitkan. Fahadah mustahil kata mereka. Ini mustahil. Gak mungkin. Sudah dari tanah. Sudah jadi abu istilahnya gitu. Kok masih bisa dibangkitkan? Berarti kan manusia yang merasa keheranan. Tapi bagi Allah Ta'ala apa? Wadhalika alallahi yasir. Semua bagi Allah Ta'ala mudah semuanya bisa terjadi semuanya. Allahumma musta'an. Kita lihat qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Nah, barakallahu fikum. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh dalam keadaan sudah rapuh? Siapa kira-kira? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maha suci Allah. Hum min qablu kanu ghaira mawjudin aslan. Mereka-mereka manusia-manusia tadi yang bergaya sok tadi Orang-orang kafir tadi mengatakan kita nggak dibangkitkan. Mereka dulu ada nggak aslinya? Mereka dulu adanya aslinya ada nggak? Nggak ada. Mereka itu nggak ada baru diwujudkan oleh Allah Taala. Nah berarti menunjukkan bahwasannya Allah Taala kalau cuma mengulangi mampu mewujudkan sesuatu yang nggak ada aja mampu, apalagi cuma mengulangi. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Pada asalnya mereka itu sudah dahulu nggak ada. Summa khalaqahumullahu jalla wa ala kemudian Allah Taala menciptakan mereka falladzi khalaqahum fil bidayati qadirun min babi aula ala i'adatihim perhatikan baik-baik ini maka zat yang telah menciptakan mereka sejak permulaan sebelumnya enggak ada itu aja mampu nah min babi aula terlebih-lebih lagi kalau cuma ngulangi mengulangi mereka untuk dibikin kembali mampu enggak mampu mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mampu apalagi cuma ngulangi kalau kita bagaimana? Kalau kita belum tentu mampu karena kita manusia dan manusia kemampuannya terbatas. Kita hanya bisa menciptakan dalam bentuk memindahkan. Si fulan menciptakan pesawat. Enggak mungkin pesawat awalnya enggak ada kemudian bismillah jadi ada gitu. Enggak mungkin kan? Cuman memindahkan kerangka-kerangka, alat-alat diproses, disusun menjadi pesawat. Jadi menciptakan bukan berarti dia menciptakan sesuatu yang enggak ada jadi ada itu enggak. Paham ya? Tapi hanya memindahkan. Jadi ciptaan manusia seperti itu. Mahum Ewa na'am barakallahu fikum. Tapi Allah Ta'ala bagaimana? Memang sesuatu yang enggak ada jadi ada. Lah kita semuanya dulunya ada enggak? Antum dulu ada? Enggak ada. Paham? Kita semuanya dulunya enggak ada. Tapi siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Naam Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kul yuhyihal alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kepada kita permisalan. Wa nasiya khalqah padahal na'am barakallahu fikum orang tersebut melupakan na'am penciptaannya. Maksudnya kita semuanya sudah diciptakan. Qala kemudian menyatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa atau zat yang menghidupkan tulang belulang dalam keadaan sudah rapuh dan hancur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul katakanlah yuhyihallazi ansha'aha awal marrah. Yang menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh tersebut adalah zat yang mewujudkan pertama kali. Eh? siapa zat yang mewujudkan pertama kali tulang belulang tersebut? Allah taala yang ketika hancur kemudian ditumbuhkan kembali, disusun kembali. Siapa berarti? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita lihat wa huwa bikulli khalqin alim dan dia yaitu Allah taala zat yang maha mengetahui terhadap seluruh apa yang Allah ciptakan fal qur'anu mamlu'un birraddi 'ala munkiril ba'si maka Al-Qur'an penuh dengan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan wa aidan ayyuhuma a'zam dan juga perlu diperhatikan untuk bantah mereka Mana antara keduanya yang lebih besar perkaranya? Khalqus samawati wal ardi am khalqul insan? Perhatikan baik-baik ini untuk bantah mereka orang-orang yang menolak hari kebangkitan. Sekarang perhatikan, mana di antara dua perkara yang paling besar? Menciptakan langit dan bumi ataukah menciptakan manusia? Antum pikirkan baik-baik. Menciptakan langit dan bumi atau menciptakan manusia yang lebih besar? Menciptakan langit dan bumi. Langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis. Kalau manusia bisa dikatakan ringan, walaupun semuanya ringan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara naluri, secara akal manusia, kalau orang bayangkan itu kan bumi seluas itu, langit seluas itu, kemudian masih tujuh lapis, kan lebih besar penciptaannya. Itu aja mampu, apalagi sekedar menciptakan manusia. Ngulangi apalagi gitu loh. Paham maksudnya? Naam. Kita lihat La syakka anna khalqas samawati wal ardi a'zamu min khalqil insan. Tidak diragukan lagi bahwasanya menciptakan langit dan bumi itu lebih besar dibanding menciptakan manusia. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar dibanding penciptaannya terhadap manusia. Falladhi qadara 'ala khalqis samawati wal ardi qadirun 'ala an yakhluqal insana min babi aula. Maka zat yang mampu menciptakan langit dan bumi maka zat tersebut pun juga mampu terlebih-lebih lagi untuk menciptakan manusia min babi aula. Paham ya? Menciptakan yang besar sesuatu yang besar aja mampu, apalagi menciptakan sesuatu yang kecil. Bagi Allah Taala kun fayakun, jadi maka jadilah. Berbeda dengan kita. Sudah kami jelaskan ya. kalau antum dengar orang si fulan itu yang menciptakan mobil itu. Si fulan yang menciptakan pesawat katanya. Nam. Dokter profesor fulan menciptakan apa? pesawat. Kita katakan menciptakan sejak awal enggak ada atau cuma memindahkan? Memindahkan, mengubah saja. Semula ada bahan-bahannya, alat-alatnya dibentuk, dibikin. Tapi kalau untuk menciptakan langsung ada gitu enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini perhatikan baik-baik. Perhatikan itu. Naam barakallahu fikum. Awal eh, disebutkan sini, summa aidan Allah Jalla wa'ala yuhyil arda ba'da mautiha. Perhatikan baik-baik bayangkan ini. Kemudian juga Allah taala menghidupkan bumi setelah meninggalnya. Maksudnya bagaimana? Bumi yang tandus, yang gersang dalam artian dikatakan bumi yang mati Allah taala menghidupkan dengan diturunkan apa? Hujan. Nah, dengan turunnya hujan kemudian menjadi gembur kembali, menjadi apa? subur kembali. Allah taala menghidupkan. Nah, kita lihat takunul ardu qahilatan jarda'a laisa fiha syai' semula bumi yang mati tersebut adalah bumi yang gersang yang kering tidak ada sesuatu apapun yang hidup di situ fa idza nazala 'alaiha al-mataru fa innaha tataharraqu bin nabat kemudian tiba-tiba ketika Allah Taala turunkan padanya air hujan maka bumi tersebut akhirnya bergerak nah, menyerap air dan tumbuhlah dengan tumbuh-tumbuhan. Fahadal habbu al-mayyitu maka biji yang mati ini wal bidru al-mayyitu dan juga biji-bijian yang kecil yang mati al-mutafarriqu yang berbeda-beda yang berpencar fil ardi di muka bumi ini yahya wa yanbut hidup dan tumbuh bayangkan antum nanam bayangkan baik-baik ya nanam satu jagung eh, satu biji jagung ditanam gitu ketika tumbuh kemudian pohonnya sudah mulai besar, jagungnya tumbuhnya berapa? Berapa biji? Lebih dari satu enggak? Allah Ta'ala yang mewujudkannya. Nah bayangkan, kalau kita pikirkan enggak masuk akal. Satu biji kok tumbuhnya banyak? Ya enggak? Antum nanam, misalkan satu pohon, dua jagung. Nah, misalkan seperti itu, antum milih biji yang bagus gitu ya. Yang antum masukkan bijinya berapa? Mungkin satu. Paham ya? Tumbuhnya banyak sekali. Menunjukkan bahwasannya memang Allah taala yang menumbuhkan dan juga yang menghidupkan tadi. Na'am barakallahu fikum. Semula cuma biji-bijian. Wa yakunu nabatan wa asyaran musmiratan wa zuru'an wa nakhilan wa a'naban wa anwa'an minan nabata minan nabatati wa hiya kanat fil awwali maytatan. Artinya menjadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh pepohonan yang membuahkan dan juga tanaman-tanaman. Nah, dan juga Nah barakallahu fikum. enam pohon-pohon kurma tumbuh, wa anaban anggur, wa anwa'an dan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang semula di awal kalinya apa? gersang dan mati. Ketika tersiram air hujan langsung apa? tumbuh. Bayangkan kalau kemarau antum saksikan. Terkadang banyak pohon-pohon atau rumput-rumputan yang kering ya enggak? Tapi begitu sekali ada turun air hujan, langsung mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama tumbuh hijau. Paham ya? Tumbuh hijau. Kemudian yang semula tidak berbiji, nah barakallahu fikum tumbuh apa? Biji-bijian tersebut. Barakallahu fikum dalam artian yang semula tidak berbuah tiba-tiba nah dengan turunnya air hujan tumbuh subur. Nah, itu semuanya tentunya menjadi renungan kita semuanya. Alaysa alladhi ahyal arda ba'da mautiha qadiran ala an yuhyal insana ba'da mautihi? Naam. Eh, tidakkah zat yang telah menghidupkan bumi yang semula tandus dan gersang itu mampu untuk apa menghidupkan manusia yang yang apa yang setelah yang apa yang telah mati menghidupkan sesuatu yang tumbuh-tumbuhan aja dalam artian tanah yang gersang aja ditumbuhkan Allah telah mampu eh, bukan nang yang seperti itu tentunya apa terlebih-lebih lagi kalau cuman menghidupkan manusia nah barakallahu fikum fa hadza waqi'un yushahiduhu nas ini perkara yang terjadi yang disaksikan oleh manusia perhatikan baik-baik ini perkara yang terjadi yang disaksikan oleh enam segenap manusia. Annal ardal al-maitah, bahwasanya bumi yang tandus yang mati, al-yabisah yang kering, al-hamidah yang gersang dan tandus, al-khasyi', intinya tandus, gersang, keras, idza anzalallahu 'alaiha al-ma'a ikhdarrat wazdaharat bin nabat. Apabila Allah Taala telah menurunkan air pada tanah yang tandus tersebut, akhirnya tanah tersebut pun akhirnya apa? Na'am barakallahu fikum langsung tumbuh subur dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Dan itu antum saksikan dan kita saksikan semuanya. Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa wa anbatat min kulli zawjin bahij." Dan engkau telah menyaksikan bumi yang semula gersang dan tandus, maka apabila maka apabila kami telah menurunkan air kepadanya, tiba-tiba bergetarlah, bergeraklah bumi tersebut, meresap air. Nah, dan akhirnya apa? Tumbuh dan menumbuhkan enam dari berbagai macam enam tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Paham ya? Dalam artian antum saksikan sendiri bagaimana. Ngam, tumbuh kemudian berbuah, berbunga, ya kan? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha hak dan bahwasanya Allah taala lah yang telah menghidupkan sesuatu yang sudah mati dan bahwasanya Allah taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang tidak ada keraguan lagi tentangnya. Dan bahwasanya Allah taala akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kuburan. Semua akan dibangkitkan. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang bodoh yang mereka menguburkan salah satu keluarga mereka kemudian apa? di kuburan di semua hartanya taruh itu emasnya, peraknya, bahkan ada juga yang pakaiannya juga. Jadi dikuburkan dalam keadaan berpakaian, berdasi. Eh? Kemudian nah dihiasi kembali. Orang-orang yang menganggap bahwasanya apa? kehidupan kuburan sama dengan dunia. Padahal ya, lain. Nah, ada juga yang mereka berlebihan. Jadi yang dikubur itu dibikinkan rumah, dibangunkan rumah. Kami ketika dakwah di daerah Takalar, nah Sulawesi Selatan sana ya. Nah, itu di sana ada kuburan. Kuburannya itu dibangun rumah di atasnya. Di dalam rumah itu ada kipas anginnya bayangkan. Ada juga televisinya. Ada juga kulkasnya. Itu kan orang mengira kok kayak gini? Jadi kan seakan-akan menganggap orang mati itu hidup itu loh. Paham ya? Nah, ada kipas anginnya, ada televisinya, ada kulkasnya. Dan ini yang cerita orang orang sebelah dalam artian ikhwah kita yang tinggal sekitar sana. Memang suatu ketika ketika memper, membersihkan apa kuburan itu ada yang nengok dari jendela orang ada. TV-nya, kulkasnya bayangkan. Untuk apa? Nah, jadi kan pikirannya dangkal sekali. Menganggap kehidupan kuburan seperti kehidupan apa? Dunia pada lain. Lain ya, lain. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Dan itu pun tidak apa tidak ngam, tidak asing lagi di mata-mata kita ya. Bahkan di Jawa mungkin banyak juga seperti itu ya kan. Dibangun agak tinggi gitu, kemudian dihias-hiasi, kemudian kalau ke situ nah nunduk-nunduk kepalanya, ya. kemudian nabur bunga, menyiram air, baca komat kami di situ nggak tahu baca apa. Paham ya? Nah, yang jelas padahal kalau dia itu tangan kosong datang ke kuburan saja, mendoakan kalau dia itu muslim atau muslimah santai. nggak perlu bawa bunga-bungaan. Atau mendoakan orang yang meninggal. Kalau yang meninggal adalah muslim atau muslimah atau mendoakan dari rumah sampai enggak? Sampai. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum shahidun syahidun an nas wala yunkiruna. Ini perkara yang sudah disaksikan, yang manusia melihatnya dan tidak bisa lagi mereka mengingkarinya. Man alladhi qadara ala ihya'i hadzal nabat? Naam. Man alladhi qadira ala ihya'i hadzal nabat? Siapakah zat yang mampu untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan ini wa manil ladzi akhraja min hadzal habbi al-yabis al-waraqa wal aghsana was simar dan siapakah zat yang bisa mengeluarkan dari biji yang kering ya, jagung ketika antum nah barakallahu fikum masukkan antum tanam itu kan kering nah siapa zat yang bisa mengeluarkan dari biji-bijian yang kering tersebut kemudian tumbuh apa ada daun-daunnya ada rantingnya ada buahnya siapa kira-kira Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan biji kurma, biji kurma ditanam, nah kemudian tumbuh eh, pohon kurma dan melahirkan nama atau membuahkan kurma tersebut siapa? Semuanya ini yang melakukannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lihat. Huwallahu Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yab'atsu hadzal nabati ba'da mautih, maka apabila Allah taala itulah zat yang telah menghidupkan dan membangkitkan tumbuh-tumbuhan ini setelahnya enam tumbuhan tersebut mati dan juga na'am barakallahu fikum layu fahuwa qadirun ala an yab'atsa man fil kubur maka dia adalah zat yang mampu untuk membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburan la yu'jizuhu syai'un subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang membuat apa Allah taala itu lemah enggak ada semuanya mampu seberat apapun mampu Bahkan kalau Allah Ta'ala ingin menimpakan gunung yang sebesar itu, dipindah kemudian ditimpakan ke sebuah tempat mampu enggak? Mampu. Jangan bilang enggak mampu. Hanya saja Allah Ta'ala itu masih apa? Namzat yang memiliki rahmah. Memiliki kasih sayang. Disebutkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah barakallahu fikum Nah memiliki berapa? 100 rahmah Ya kan? 99 rahmah tersebut Nah barakallahu fikum Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilikinya juga Paham ya? Di antara rahmat tersebut antum saksikan. Ngam, satu rahmat di antaranya yang namanya binatang buas, nah, singa yang digelari dengan apa? Raja hutan, singa itu kelihatannya ngeri dan ganas, tapi dengan anaknya bagaimana? Rukun. Anaknya. Nah, barakallahu fikum dengan anaknya, bagaimana caranya membela anaknya. Kemudian juga enam ular yang kelihatannya ngeri, ular kobra misalkan, itu kalau dengan anaknya juga setia. Nah, itu termasuk bentuk kasih sayang yang Allah taala apa? letakkan kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi dina azza wa jalla. Wa aidan lam yakun hunaka ba'asun wa jaza'un 'ala al kana al 'abasa. Dan juga kalau seandainya di sana tidak ada hari kebangkitan, tidak pula ada balasan terhadap amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia, niscaya penciptaan Allah taala tersebut sia-sia. Ya kan? Kalau seandainya nggak ada balasannya, nggak ada pula hari kebangkitan ini, saya penciptaan Allah Taala terhadap makhluk itu sia-sia. Kan gitu. Naam, kaifa yakhluquhum wa ya'maluna al-a'mal salihah aw al-a'mal al-kufriyah thumma yamutun wa yutrakun? Bagaimana mungkin Allah Taala menciptakan mereka kemudian mereka beramal amalan kebaikan atau mereka beramal amalan kekufuran kemudian apa? Mereka mati dan Allah Taala tinggalkan mereka begitu saja. Kan enggak mungkin hadza la yaliqu bi'adillah. Yang seperti ini tidak layak nah bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Naam. nama annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Artinya, apakah kalian menyangka mengira bahwasanya kami ciptakan kalian begitu saja sia-sia, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, dan bahwasanya kalian semuanya nanti tidak dikembalikan kepada nanti tidak kembali kepada kami. Apakah kalian menyangka seperti itu? Fata'alallahu al-malikul haq. Maha agung Allah taala. Naam barakallahu fikum terhadap perbuatan tersebut. Naam. Ta'alallahu an hadza. Allah taala Maha suci, Maha agung. Eh, dari perkara yang seperti ini. Fallahu jalla wa ala labudda an an nasa wa yumayyiza al-mu'minin minal kuffar. Maka Allah taala pasti akan membangkitkan semua manusia dan akan memisah eh, akan memisahkan, memilah dan memilih nah kaum mukminin dari kalangan kafir dipisahkan. Wa yujaziyal mu'min bi biimanihi wa yujaziyal kafira bikufrihi. Dan Allah taala akan membalasnya apa? Orang mukmin dengan keimanannya dan membalasnya orang kafir dengan apa? kekufurannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Naam. Kita lihat. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda ma bainahuma batila. Dzalika dhannu alladziina kafaru. Fawailun lil ladziina kafaru minan nar. Allahu musta'an. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, tidak pula apa-apa yang di antara keduanya dengan cara atau dalam keadaan batil, enggak mungkin. Allah Taala tidak apa menciptakan dalam keadaan batil. Sia-sia itu enggak mungkin. Hanya saja zalikanya seperti itu dhannul ladzina kafir sangkaan orang-orang kafir saja. Sangkaan orang-orang kafir. Fawailun maka celakalah. Kecelakaan lil ladzina kafaru minan nar. Kecelakaan bagi orang-orang kafir mereka dapat bagian dari api neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal-amal saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Ataukah kami juga akan menjadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang jahat? Kan enggak mungkin. 6. Kulluhum yamutun wa la yub'atsun wa la yujazun ala amalihim. Mereka semuanya akan mati dan tidak dibangkitkan, tidak dibalasi terhadap amalan mereka. Hasya wa kalla. Artinya sekali-kali tidak mungkin. Sekali-kali tidak akan mungkin seperti itu. Pasti akan dibalasi dan pasti akan dimintai apa? pertanggungjawaban. Thumma haddad al kuffar wal musyrikina wal usat bi annahum sayurja'una ila rabbihim wa yuhasabuna wa yujazun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin dan para pelaku maksiat bahwasanya mereka semuanya akan dikembalikan kepada Rabb mereka dan akan dihisab dimintai perhitungan wa yujazun dan akan dibalas mereka semuanya. Fadalla ala annal ba'tsa la budda minhu. Ini menunjukkan bahwasannya namanya hari kebangkitan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Wa annahu kainun la mahalah, bahwasanya hari kebangkitan pasti akan terjadi, tidak mustahil. Bukan perkara yang mustahil, pasti akan terjadi. Wa dunya daru amalin wal akhiratu daru jazaa'in. Na'am. Dunia adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat negeri apa? Untuk membalasi atau negeri untuk dimintai nah pertanggungjawaban. Jadi dunia itu eh, dipermisalkan bagaikan apa jembatan. Eh, antum beramal di situ. Dipermisalkan bagaikan apa kemarin? Bagaikan samudra lautan. Nah, antum butuh apa? Sesuatu yang dipakai untuk menyeberang samudra tersebut. Eh, eh, sesuatu yang dipakai untuk menyeberang apa? Samudra lautan yang sangat luas tersebut. Apa sesuatu tersebut? Amalan soleh. Bagaikan perahunya. Paham ya? bagaikan perahu atau kapalnya itu amalan saleh tadi. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia bagaikan bahtera, eh, bagaikan lautan samudra yang luas. Kemudian mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahunya, kapalnya untuk menyeberangi lautan tersebut. Ikhwana fi din azza wa jazakumullah. Fadalla hadha ala anna hunaka daran ukhra yujaza fiha al-muhsin bi ihsanihi wal musii'u bi isaatih. Ini menunjukkan bahwasannya sana ada negeri yang lain yang dibalasi di negeri tersebut orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan akan dibalasi orang yang berbuat jelek dengan kejelekannya walau lam yakun hunaka ba'sun lasaru kulluhum sawaan lasaru kulluhum sawaan al muhsin wal musi kalau seandainya di sana tidak ada hari kebangkitan niscaya mereka semuanya akan menjadi semuanya mereka sama Nah, lasaru kulluhum sawaan. Berarti kulluhum bisa jadi taukid untuk wawul jamaah di situ ya. Nah, lasaru me taukid untuk fa'il, fa'il marfu. Ha, wa taukid al marfu marfuun mislahu. Naam. Lasaru niscaya mereka akan menjadi apa? Kulluhum seluruh mereka sawaan menjadi sama. Al muhsin wal musyi, orang yang berbuat baik berbuat jelek sama. Wal mu'min wal kafir, orang mu'min orang kafir sama karena enggak dibalas gitu loh. Sama. Naam, laisa hunaka farqun bid dunya, enggak ada bedanya mereka di dunia. Innamal farqu fil akhirah, hanya saja perbedaannya di akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun." Dan ketika telah datang hari kiamat, pada hari tersebut yatafarraqun mereka pun na'am dipisah-pisah. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fahum fi rawdatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amal saleh maka mereka berada di sebuah kebun, di sebuah na barakallahu fikum taman yang telah disediakan untuk mereka. Paham ya? Na barakallahu fikum taman yang sudah disediakan untuk mereka. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu ayatina perhatikan. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu ayatina wa liqa'il akhirah faulaika fil adzabi muhdarun. Allahumma musta'an. Dan adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta yang mendustakan perjumpaan terhadap di akhirat nanti, maka mereka-mereka berada di dalam adab yang sudah disediakan untuk mereka. Wa qala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Na'am barakallahu fikum dan juga Allah Ta'ala berfirman, sebagian mereka di surga, sebagian mereka di dalam neraka sa'ir. Karena sudah dipisah-pisah ya. Nanti kalau sudah menjadi penduduk aslinya, surga kekal selama-lamanya. Di neraka juga kekal selama-lamanya, yaitu ketika sudah disembelih yang namanya al-maut. Di sana nanti ada al-maut namanya. Al-maut itu wujudnya seperti domba. Nah, seperti kabsh, domba yang besar, sembelih nanti. Kemudian ketika disembelih dikatakan kepada penduduk surga ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut Wahai penduduk surga, kekekalan tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan tidak ada lagi kematian. Karena orang penduduk neraka pun enggak mati. Ngerasakan adab terus. Allahu musta'an. Penduduk surga juga enggak ada kematian, nikmat yang mereka rasakan di dalam surga. Mulai dari apa? Mulai dari makanannya, minumannya, kasurnya, eh, udaranya, semuanya. Nah, istri bidadari surga semuanya ada semuanya. Nah, barakallahu fikum semuanya ada di sana. Nah, Eh? Jangan tertawa-tertawa ya. Semuanya ada di sana. Semuanya apa? Ada. Yang kalian minta itu ada semuanya di sana. Lahum ma lahum ma yasha'una waladaina mazid. Bagi mereka semua surga itu ada. Dan masih ada tambahannya itu melihat siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada. Nah, makan sekenyang-kenyangnya BAB enggak kira-kira? Enggak ada. Kencing enggak ada, iri, dengki itu enggak ada semuanya tentram, tenang. Yang jelas kalau kita bayangkan pengen sekali segera menuju ke sana. Namun sabar. Jalan menuju surga hanya satu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seberat apapun butuh pengorbanan perjuangan kita menempuhnya dalam rangka untuk mendapatkan masa depan kita yang cerah, masa depan kita yang inti yang hakiki itu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kita cari. Na'am barakallahu fikum, yang jelas kenikmatan semua di dalam surga. Ya, terus bagaimana? Orang-orang yang ingin kencing ingin BAB di sana bagaimana? Gak Enggak ada. Nah, terus adanya apa? Keluar keringat. Keringatnya enggak sebau seperti kita ini. Makanya Keringatnya baunya bagaimana? Eh, berbau misik bahkan lebih wangi daripada minyak wangi misik. Nah, bayangkan itu penduduk surga barakallahu fikum, bisa antum lihat panjang lebarnya dalam kitab Hadil Arwah Enam, karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kalau antum bisa baca Masya Allah mulai dari apa? kenikmatan surga dan kengerian neraka itu ada di situ. Beliau sebutkan, beliau rinci, beliau ringkas, bagus sekali. Kitab namanya Hadil Arwah. Nah, barakallahu fikum karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Ikhwani fi din azdani wasakumullah. Yatafarraquna fil ba'thi. Mereka semuanya akan terpisah-pisah, dipisah-pisahkan di hari kebangkitan tersebut. Amma fid dunya fahum sawa. Di dunia sama, sama-sama di dunia ya kan? Sama-sama dunia satu kampung kadang ya, satu kampung orang kafir. Ya'ishuna kulluhum. Mereka semuanya hidup di dunia. Wa rubbama yakunul kafir ahsan halan minal muslim min nahiyati as-sarwah wal mal was sihah wa huwa kafir. Bahkan terkadang bisa jadi orang kafir itu keberadaannya lebih bagus daripada orang muslim. Orang kafirnya kaya, punya harta, sehat. Yang muslim misalkan miskin, harta sedikit sakit-sakitan, itu ada enggak seperti itu? Ada, tapi jangan khawatir. Mukmin muslim itulah yang lebih baik. Wal mu'min yubtala wa yajur' wa yamrat. Sedangkan orang mukmin yang ada yang diuji, ada yang lapar, ada yang sakit, wa ya'ridu lahul asya'al mu'dhiyatu Nah, dan terkadang menghadapi perkara-perkara yang mengganggunya, wa yamutu 'ala hadhil hal dan mati dalam keadaan seperti ini. Ada. Li'anna Allah iddakhara lahul jazaa' fil akhirah. Padahal sebabnya kenapa? Dikarenakan Allah taala telah menyimpankan untuknya. Paham ya? Nah, menyimpankan untuk si muslim atau mukmin tersebut balasannya di akhirat nanti. Fayu'tihi jazaa'a 'amalihi fil akhirah. Maka Allah taala akan berikan balasannya, balasan amalannya di akhirat nanti la yumkinu an yudhi'a an yudhi'a nam amalahu abadan ha, tidak mungkin Allah taala menyanyiakan amalnya selama-lamanya inilah yang dinamakan dengan kenikmatan akhirat barakallahu fikum tentunya jauh daripada dunia namun walaupun seperti itu kita didorong dan juga diarahkan agar senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa yang sering Rasulullah ulang-ulang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin